رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Baik, kita telah lewat bersama kita perkara kedelapan dari beberapa sebab yang membantu seorang talibul ilm untuk bisa lebih me memaksimalkan bagaimana cara dia menghafal suatu hafalan, entah itu Al-Quran atau matan-matan yang lainnya. di mana perkara perkara kedelapannya adalah ketika kita ingin menghafal suatu urutan dalam hafalan urutan suatu permasalahan maka hal yang membantu kita untuk kita mudah menghafal adalah ketika kita meletakkan suatu rangkuman atau suatu ringkasan atau mungkin dalam bahasa kita dengan singkatan di awal di huruf pertama dari masing-masing kalimat ini atau kita meletakkan suatu uh, dobit suatu nam kaedah atau tempat berhenti maka ini membantu kita untuk memudahkan suatu hafalan yang dimana telah lewat bersama kita bagaimana uh, al-muallif di sini hafizahullah taala memberikan contoh bagaimana dia dahulu ketika menemukan suatu permasalahan khilaf antara ulama apa yang atau tartib urutan kejadian di yaumul kiamah yang dimana al-muallif di sini ketika mengetahui permasalahan yang rojeh atau pendapat yang rojeh dari yang marjuh itu pun masih terkadang sulit untuk kemudian menyebutkan urutan ini tapi ketika kemudian e, mendapatkan suatu kaidah atau ringkasan atau singkatan maka e, begitu mudahnya kemudian dia untuk mengetahui atau menyebutkan kembali walaupun setelah berapa waktu yang lama karena dia menemukan atau berhasil membuat suatu singkatan terhadap urutan kejadian di yaumul kiamah ini. Siapa yang bisa menyebutkan singkatan ini? Yang yang hadir bersama kita atau daras kita yang terakhir. Siapa yang hadir waktu itu? Nam, endek. Humus. Artinya singkatan dari apa? Apa? Al-Haud. Mizan. Al-Humus. Siapa? Ha mim sad. نعم عندك الحوض الميزان والsirat Ketika kita tidak mengetahui singkatan ini, maka mungkin kita akan bisa tidak dengan gampang menyebutkan karena kita tidak ada suatu hal yang membantu kita. tapi begitu kita menemukan suatu singkatan ini, tentunya ini bahasa Arab ya. E, ketika seorang sudah menguasai bahasa Arab atau dia seorang Arabi, mengetahui bahwa humus ini adalah nama contoh dari biji-bijian atau al eh, humus ini adalah nama di, di sebuah kota di Syam atau dikatakan humus contoh dari biji-bijian, sesuatu yang ma'ruf endahum, sesuatu yang dikenal di bagi mereka, humus maka dengan gampang kita untuk kemudian mengetahui. Baik, qala al-muallif rahimahullah au hafizahullah taala atas perkara yang kesembilan. Ta'widun nafsi 'ala al-hifdhi wa 'adam al-inqita' anhu. Fan nafsu kullama awwattaha 'ala amrin